التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام damuhu wa maluhu wa irduh rawahu muslim Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda la tahasadu jangan saling hasad dengki wala tanajashu jangan saling curang dalam jual beli wala tabaghadu dan jangan saling membenci wala tadabaru dan jangan saling berpaling wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhih dan jangan salah seorang kalian atau sebagian kalian membeli atas apa yang dibeli saudaranya wa kunu ibadallahi ikhwana jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim akul Muslim. Seorang Muslim, saudara Muslim lainnya. La yadlimuhu. Tidak mendoliminya. Wa la yakhuduruhu, Tidak merendahkannya. Wa la yakdibuhu. Tidak mendustainya. Wa la yakhiruhu, Dan tidak merendahkannya. Atau tidak menjatuhkan kehormatannya At-taqwa hahuna. Yang namanya ketakwaan adalah di sini. Yushiru, beliau mengisyaratkan ke dadanya tiga kali. At-taqwa hahuna. ini di dadanya. Bihas bimri'in minasyar, Cukup seseorang dikatakan jelek kalau dia menjatuhkan kehormatan saudaranya yang muslim. Kulul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram. Dengan makna saling menjaga atau terjaga tidak boleh dilanggar. Damuhu darahnya, wa maluhu hartanya, wa irduh dan kehormatannya. Muslim terhadap muslim lainnya adalah haram, harus saling menjaga darahnya, saling menjaga hartanya dan saling menjaga kehormatannya. Demikian hadisnya secara ringkas. Kemudian berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, hadal hadis kharrajahu Muslimun min riwayat Abi Sa'id. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam riwayat Abi Sa'id Maula Abdullah ibni Amir ibni Quraiz dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa Abu Sa'id hadza la ya'rif aw la yu'raf ismuhu. Abu Sa'id ini dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id. Adapun namanya tak dikenal atau tidak dikenal namanya. Wa qad rawa anhu ghairu wahid. Dan telah meriwayatkan dari beliau bukan hanya satu orang. Jadi banyak orang meriwayatkan, banyak para ulama meriwayatkan dari beliau ini. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqatih. Ibnu Hibban memasukkan beliau dalam thiqatnya. Beliau punya kitab namanya thiqat. Sehingga dikatakan fi thiqatih, maksudnya dalam kitab thiqatnya beliau. Ibn Hibban punya kitab rawi-rawi thiqah. Dimasukkan Abu Sa'id di dalamnya. Wa qala Ibnul madini huwa majhul. Kata Ibn madini dia tidak dikenal. Karena hanya dikenal dengan ru'nya, dengan kunyahnya saja. Dan tidak diketahui kayak apa dia. وروى هذا الحديث سفيان الثوري Namun hadis ini diriwayatkan pula dari Sufyan As-Sawri. Faqala fihi, kemudian Sufyan berkata, An Sa'id Ibni Yasar. Walhamdulillah. Artinya, beliau katakan dengan namanya, Sa'id Ibni Yasar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Wa fi qawlihi Sa'id bin Yasar. Tetapi ternyata kata Ibn Rajab itu juga kesalahan beliau menyebutkan Sa'id bin Yasar. Innama huwa Abu Sa'id Maula Ibn Quraiz. Dia adalah Abu Sa'id Maulanya Ibn Quraiz. Dikatakan oleh Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in dan Daru Qutni dan diriwayatkan sebagiannya dari sisi yang lain. Namun Alhamdulillah di sini sudah disebutkan akhrajahu muslim atau rawahu muslim. Artinya muslim sudah menganggapnya sahih dengan pemeriksaan beliau yang sangat teliti. Kedua, setelah Imam Bukhari. Dikeluarkan pula oleh Tirmidhi. Kharajahu Tirmidhi. Dari riwayat Abi Saleh dari Abu Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam al-muslim akhul muslim la yakhunuhu wa la wala yakhdhuluhu. Di dalam riwayat Tirmidzi ada lafaz yang berbeda bahwa muslim saudaranya muslim yang lainnya. La yakhunuhu, tidak mengkhianatinya. Wala yakdhibuhu tidak mendustainya. Wala yakhdhuluhu dan tidak mengacuhkannya. Khadal barakallahu fikum sesungguhnya makna sebenarnya adalah tidak mau menolong. Jadi ada muslimnya terdolimi atau apa dia tidak peduli itu namanya khazal mengacuhkan tidak mau menolong kulul muslim alal muslimi haram setiap muslim terhadap muslim lainnya haram irduhu wa maluhu wa damu kehormatannya hartanya dan darahnya at-taqwa hahuna takwa itu di sini bisa bihas bimri'in minasyarri an yahqira akhahu muslim. Cukup seseorang dikatakan jelek ketika dia merendahkan muslim atau eh, saudaranya yang muslim. Wa kharaja Abu Daud, dikeluarkan pula oleh Abu Daud. Dan ucapannya kullul muslim ila akhirih. Wa kharajahu fi sahihain dan dikeluarkan pula dalam dua kitab sahih berarti Bukhari dan Muslim dari riwayat Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi SAW dengan lafaz wala la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana Jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling curang, jangan kalian saling membenci, jangan saling berpaling. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kharajahu min wujuhin akhar. Dikeluarkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari sisi-sisi lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Potongan-potongan walaupun tidak persis sama, ini cukup mendukung apa yang dibahas tadi. Maka alhamdulillah Bakari Uwayat itu terdukung sahih dikeluarkan bahkan dalam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang hampir sama walaupun tidak panjang. Wa kharajal imamu Ahmad. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari hadis Wasilah Ibn al-Asqa. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, "Kullul muslim 'ala al-muslimi haram damuhu wa 'irduhu wa maluh. Seorang muslim dengan muslim lainnya harus saling menjaga. Darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la Muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak boleh mendoliminya atau tidak boleh mendolimi saudaranya. Tidak boleh mengacuhkannya. Wa taqwa hahuna. Yang namanya ketakwaan itu di sini. Wa auma biyadihi ilal qalbi. Auma adalah mengisyaratkan. Sama dengan asyara yushiru, isyarah. Auma biyadihi ila qalbihi. Nah, bin mri'in minasyari, dan cukup seseorang dikatakan jelek, jahat kalau dia merendahkan saudaranya yang muslim. Wa kharraja Abu Dawud akhiruhu faqat dikeluarkan oleh Abu Dawud yang belakangnya saja. Dan dalam dua kitab sahih dari hadis Ibnu Umar dari Nabi SAW Al-Muslim akul Muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang Muslim, saudara Muslim yang lainnya tidak mendoliminya dan tidak menyerahkannya. Kalimat yuslimuhu menyerahkannya ini semakna dengan yakhduluhu. Tidak menolong, bahkan menyerahkan. Nih, ambil saudaraku. Ya, ini mereka mendoliminya, sedangkan kita menyerahkannya. Ini dilarang dan dikatakan seorang muslim saudara muslim yang lainnya tidak mendoliminya dan tidak menyerahkan pada orang yang mendoliminya. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dengan lafaz al-muslim akul muslim. La yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahqiruhu bihasbi mri'in min syarri an yahqira akhahu muslim. Lafaz lafaznya nggak ada yang baru, hampir sama. Wa fi sahihain juga dari Anas bukan dari Abu Hurairah disebutkan sama riwayat dari Nabi SAW la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana hanya letaknya terbalik-balik tapi isinya sama kalau yang tadi dari Abu Hurairah la tahasadu wa la tabaghadu dan kurang kalimat tanajashu wa yurwa ma'nahu min hadis Abi Bakar Siddiq diriwayatkan pula secara makna, yakni semakna dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu marfu'an wa mauqufa. Marfu'an artinya menyampaikan atau menyandarkan pada Nabi qala Rasulullah SAW sedangkan mauqufan langsung ucapan Abu Bakar. Abu Bakar berkata bahwasanya al-muslim akul muslim dan seterusnya. Faqauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ucapan beliau ucapan Nabi yang tadi sudah kita bahas sanadnya benar-benar sahih diriwayatkan dari banyak banyak jalan dari banyak sahabat kata Nabi la tahasadu jangan saling hasad jangan saling mendengki yakni la yahsud ba'dukum ba'dha yakni sebagian kalian jangan dengki pada sebagian yang lain wal hasad markuzun fi tiba'il bashar Hasad itu merkuz sering bersarang atau sering bercokol pada hati tabiat manusia. Jadi tabiat manusia seringkali memiliki sifat hasad. Wahua apa itu? Wahua annal insana yakrah an yafuquhu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadail. Yaitu seseorang tidak suka kalau ada orang lain lebih dari dirinya. Min jinsihi, tentunya biasanya yang namanya hasad adalah dari kelasnya. Maksudnya jinsihi dari yang sejenisnya. Pedagang sama pedagang. Guru sama guru, ustad sama ustad, Seringkali merasa tidak suka kalau ada yang yafuku, ada yang lebih dari dirinya fi syai'in minal fadail dalam masalah fadilah fadilah atau keutamaan-keutamaan. Ini dikatakan dengan hasad. Jadi definisinya hasad adalah tidak suka kalau orang lain yang sejenisnya melebihi dirinya. Lumayan qasimun nas ba'da hadha ila aksam. Kemudian manusia terbagi lagi dalam masalah ini menjadi sekian bagian-bagian Maksudnya terbagi dari jenis-jenis. Ya. Rasa tidak suka kalau dilebihi atau dikalahkan itu banyak. Bahkan rata-rata manusia memilikinya. Tapi setelah itu. Jadi berbeda-beda. Ada yang berusaha untuk merusak saudaranya agar tidak bisa mengalahkan dia. Ini sudah beranjak dari hasad kepada dengki Qala minhum man yas'a di antara mereka ada yang berupaya fi zawali nikmatil mahsud. Berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang yang dihasadi. maksud yang dia hasad padanya. Berarti perasaan tidak suka udah ada. Kemudian dilanjutkan dengan berusaha menghilangkan kenikmatan yang dia punya. Bil bagi alaih bil qawli wal fi'l Apakah bil bagi dengan kedoliman kepadanya? Apakah kedoliman dengan ucapan atau kedoliman dengan perbuatan? Kalau kedoliman dengan ucapan seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, menjatuhkan kehormatannya, merendahkannya, memfitnahnya, menuduhnya dan seterusnya itu dengan ucapan. Sedangkan dengan fi'l, dia akan mendoliminya dengan perbuatannya. Apakah menyakitinya? atau merusak perangkat yang dia punya karena dia hebat karena ini, karena tangannya, tangannya dirusak. Ketika ada suatu acara main bola atau latihan ini latihan itu sengaja berpura-pura tidak sengaja. Besok dia sudah tidak bisa lagi melakukan dengan tangannya. Naudzubillah min dzalik itu sudah lebih mengerikan lagi daripada yang pertama. Tsumma minhum man yas'a fi naqli dzalika ila nafsihi ada lagi jenis lain. Di antara mereka man yas'a fi naqli dhalika ila nafsih. Orang yang berusaha untuk memindahkan fadilah tadi kepada dirinya. Bahwa itu adalah harusnya punya saya. Harusnya milik saya. Misalnya kalau dia juara kedua pengennya juara pertama, kemudian protes, marah segala macam karena pengen dia yang pertama. Wa minhum jenis ketiga Man yas'a fi izalatihi anil maksud faqat min ghairi naqli ila nafsih. Yang ketiga ini hanya berharap kalau itu hilang dari orang itu. Mudah-mudahan hilang, mudah-mudahan begini. Dan kemudian kejadian. Itu yang dikatakan dengan mata hasad. Dengan ainul hasad atau ainul uh, hasid. Yang dijuluki dengan mata tajam, mata, sibam dan sebagainya, itu ada yang katanya turunan. Tetapi yang disebut dalam hadis adalah mata hasad. Kurang ajar, dia kok punya begini-begini. Mudah-mudahan begini. Dengan ikhlas. Ya. Doa jahatnya itu. Matanya melihat terus. Ini mudah-mudahan begini, dan begitu. Terjadi. Ya. Barakallahu fiikum. Wa minhum ada lagi jenis lain. Man yas'a wa huwa syarruhuma وأخبثهما وهذا هو الحسد المذموم المنهي نعم dan ini yang disebutkan adalah yang paling jeleknya akhbathuhuma wa hadzal hasad al madmum al manhi ini semua hasad-hasad yang dilarang Masya Allah Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan dengan bahasa yang runtut Pertama, rata-rata manusia tidak suka dikalahkan. Itu umum. Ya. Rata-rata. Tetapi ada orang beriman yang bisa menahan dirinya, kemudian melawannya. Ya biar saja. Ya. Dia mau lebih dari saya, atau begini, atau begitu. Itu Allah kasih fadilah. Masya Allah. Berarti dia mukmin. Tetapi ada beberapa orang yang lemah iman, diikuti ketidaksukaannya dengan harapan-harapan mudah-mudahan rusak, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu. Ada lagi yang bahkan mulutnya ikut berbicara untuk menggagalkan fadilah tadi. Bahkan ada yang berani mendolimi dengan tangannya supaya hilang fadilah tadi dan dia tetap paling tinggi. Ini barakallahu fiikum semuanya adalah hasad-hasad yang tercela, kedengkian-kedengkian yang tercela. Wa huwa kana iblis karena inilah yang dikatakan kejahatan iblis. Atau dengan dunub iblisia. Ibnu Qayyim rahimahullah, saya ingat dalam kitab beliau punya ucapan unik. Dosa itu ada jenis-jenisnya. Ada dunub iblisia, ada dunub haiwaniyah. Dunub iblisia, dosa-dosa yang disebabkan karena dengki, iri, hasad, tidak terima dia diberi sekian, maunya sekian, itu iblis iblisia. Karena jenis iblis ketika hasad kepada Adam. Sedangkan jenis haiwania adalah seperti kehidupan hewan, mereka saling memangsa, saling menindas, saling memakan, saling ini jenis mereka, jenis hewan. Hewan nggak punya hasad, masya Allah. Atau sebagian besar, mungkin ada hewan yang punya hasad. Sebagian besar Gak ada urusan sama e, mereka, sama hewan-hewan sejenisnya. Gak ada urusan. Kamu cari, saya cari begitu. Tapi sisi hewaniahnya adalah pokoknya saya harus kenyang. Pokoknya saya harus makan. Pokoknya saya harus ya, mendapatkan apa yang saya mau. Nah, ini hewaniah. Sehingga mereka kalau sudah kedua di tempat yang sama akan berebut. Akan saling bunuh untuk itu. Barakallahu fikum. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwa itu sejenis dengan kejahatan iblis laknatullah alaihi. Haitu hasada Adam alaihi salam. Ketika dia dengki hasad kepada Adam, lama ra'ahu qad faqa 'alal malaika. Ketika melihat Adam dimuliakan di atas para malaikat. Bi an khalaqahu Allahu biyadi Keistimewaan Adam di antara yang lainnya adalah yang pertama Allah ciptakan langsung dengan tangannya sendiri. Kalau yang lain Allah hanya katakan kun, jadilah maka jadilah dia. Wa asjadahu lahu malaikatahu dan diperintahkan untuk sujud kepadanya malaikat-malaikatnya. Ini keutamaan yang kedua dari Adam salam Jenis kalian, jenis kita, jenis manusia. Wa'allamahu asma'a kulla syai. Dan Allah ajarkan pada Adam nama-nama segala sesuatu. Wa'askanahu fi jiwari. Dan dipersilahkan untuk tinggal di sisinya. Di dalam jannahnya. Fama zala yas'a fi ikhrajihi minal jannah. Maka iblis dengki. Sejak diciptakannya Adam, iblis melihat. Ini berbeda dengan aku dia keliling. Sebelum ditiupkan ruh kepada Adam, iblis keliling. Dia pegang. Ini jasad. Dan ini dalam keadaan memiliki rongga. Beda dengan aku, beda dengan para malaikat. Apa ini? Makhluk apa ini? Kemudian dia langsung berkata saat itu juga, kalau Allah jadikan di bawahku akan aku tindas. Kalau dijadikan di atasku akan aku tentang. Sampai kemudian Allah ciptakan dan dimuliakan di atas iblis, di atas malaikatnya dan Allah perintahkan seluruhnya untuk menghormatinya. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud penghormatan. Kemudian sujud penghormatan ini pernah dibolehkan, kemudian dimansuhkan. Di zaman Yusuf alaihi salam masih dibolehkan sungkem atau sujud e, penghormatan masih dibolehkan sehingga ketika Yusuf bermimpi sebelas bintang matahari dan rembulan bersujud kepadanya, ternyata tafsirnya adalah saudaranya dan bapak dan ibunya yang sujud kepada Yusuf, menghormatinya ketika tahu dia menjadi seorang nabi, seorang raja. Tetapi setelah turun ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an diperintahkan kepada nabinya untuk memerintah kepada seluruh manusia. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Jangan sujud pada matahari, jangan sujud pada bulan, jangan sujud pada apapun kecuali kepada Allah yang menciptakannya. Sejak itu maka tidak boleh lagi penghormatan dengan cara sujud. Ikhwan maka iblis melihat Adam dimuliakan dihormati, maka dia dengki, iri dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala menentang perintahnya, sujudlah pada Adam. Kata iblis, bagaimana aku sujud pada Adam? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Menentang Allah Subhanahu wa taala dengan logikanya. Apakah harus sujud pada Adam? Padahal Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Api lebih tinggi, lebih mulia daripada tanah yang rendah di bawah. Maka disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa kali di beberapa surat. Aba, wastakbara, wakana minal kafirin. Iblis menolak dan sombong, maka dia jadi kafir menentang Allah Ta'ala. Karena apa? Karena hasad. Ada yang kafir karena hasad, ada yang kafir karena perutnya. Ada yang kafir karena syahwatnya. Qala dikatakan dunub iblis asjadahu malaikatahu mereka atau iblis iri kepada Adam wa yas'a dan iblis termasuk jenis yang berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut yas'a fi ikhrajihi minal jannah berusaha agar Adam keluar dari surga hatta ukhrija minha sampai benar-benar terjadi Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Wa yurwa an Ibnu Umar anna iblis qala li Nuh Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa iblis berkata kepada Nuh, "Isnatani bihima ahlaka bani Adam." dengan dua perkara. Dengan keduanya akan binasa anak Adam. Al-hasad. Yang pertama al-hasad, kedengkian. Wabil hasadi lu'intu waj'al syaitanan rajiman. Yang pertama adalah kedengkian. Sungguh dengan kedengkianlah aku dilaknat oleh Allah dengan kedengkianlah tu syaitanan. Aku dijadikan syaitan. Rajiman. Yang terkutuk. Yang kedua. Al-hirs. Ambisi. Ini yang haiwania. Ambisi pada dunia. Ubiha Adam al-jannah kullaha. Adam diberikan seluruh apa yang di surga. Bayangkan, semua diberi fa asbahat hajati minhu bil harus Ikhwan ibn a'azakumullah tetapi ternyata aku sampai dikeluarkan dari surga karena kepengen yang itu. Bayangkan dikasih surga sekian banyaknya. Tetapi ambisi, pengen coba yang belum. Ya. Kharajahu Ibnu Abi Dunya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Ikhwan ibn a'azakumullah ala kulli hal. Walaupun kita tidak tahu di sini riwayatnya tidak dijelaskan sahih atau dhaifnya. Tetapi apa yang dikisahkan itu terjadi. Yang pertama iblis. Yang sampai dilaknat oleh Allah. Sampai betul-betul Allah memastikan dia dalam neraka jahanam selama-lamanya. Sampai kita disuruh untuk berlindung dari godaannya dan seterusnya. Karena hasad, dengki. Yang kedua, Adam sampai turun ke dunia karena ambisi. Ikhwan ibn a'azakumullah hanya saja syaitan bukannya bertaubat malah membangkang, malah menentang. Sedangkan Adam bertaubat dengan taubatan nasuha. Rabbana zalamna anfusana fa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Adam dan Hawa, wahai Rabb kami, Sesungguhnya kami telah berbuat zalim. Kalau engkau tidak ampuni kami, kalau engkau tidak maafkan kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana. Maka Allah terima taubatnya Adam salam. Tetapi kita sebagai turunan Adam harus tahu. Hati-hati dengan ambisi. Yang seringkali membawa orang menghalalkan segala cara. Menghalalkan apapun pokoknya saya dapat. Itu ambisi. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan dengki dan jangan ambisi. Jangan kalah dengan kedengkian dan jangan kalah dengan ambisi. Fa'asabtu hajati minhu bil Aku ternyata mendapatkan hajatku kata Adam eh, kata iblis ini yang berbicara iblis kepada Nuh alaihi salam. Aku dapatkan apa yang aku hajatkan dari Adam dengan ambisi. Kamu tahu itu pohon yang kau dilarang, itu pohon yang begini, pohon yang begini, sajaratul huldi, pohon kekekalan. Engkau akan kekal selama-lamanya di sini. Ini barakallahu fikum tipuan. Dan juga dikatakan dengan pohon kekekalan atau pokok pohon yang ini oh, itu yang semuanya barakallahu fikum tipuan iblis lanatullah alaih kharajahu ibnu abi dunya wa qad wasafa yahud yang kedua Allah subhanahu wa taala mensifati Yahudi juga dengan sifat kedengkian wasafa Allahul yahud bil hasadi Allah sifati Yahudi dengan hasad Berarti sifat iblis, yang kedua sifat Yahudi. Ini mengerikan sekali barakallahu fikum. Fi mawadhi'a min kitabihi Al-Qur'an. Allah sebutkan bukan sekali, tapi fi mawadhi'a di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sungguh sangat berharap kebanyakan ahlul kitab kalau saja bisa mengembalikan kalian setelah iman kalian menjadi kafir. Lo kenapa? Kalau kamu mau kafir silahkan. Mengapa kebanyakan mereka sangat berharap untuk orang beriman ini jadi kafir lagi? Hasad. hasad dan min indi anfusihim. Kata Allah karena hasadan min indi anfusihim. Ta'udzubillah. Ada orang yang kayak Yahudi gini. Aneh. Ada orang yang hasad dalam bentuk seperti ini. Jadi mereka kafir. Menentang agamanya sendiri. Mereka tahu itu. Kemudian kaum mukminin percaya. Kok dia nggak kafir kayak kami ya? Begitu. Kenapa? Dia akan lebih baik dari kita. Kita akan celaka masuk neraka. Mereka akan masuk surga. Jadi persis kayak iblis. Maka Yahudi itu ketika menentang Nabi dalam keadaan tahu ini di atas hak. Dalam keadaan tahu Al-Quran itu benar. Dalam keadaan tahu sifat-sifat Nabi nya persis seperti apa yang ada pada mereka. Tapi mereka mentang karena bukan dari golongannya. Dulu kita pahami hasadnya di situ. Kok dari orang Arab ya? Bukan dari kami. Iya, itu juga hasad. Tetapi yang di ayat ini adalah saya sampai menentang agamaku sendiri gara-gara ingin menentang orang Arab ini. Ternyata orang beriman, beriman, enak mereka, selamat mereka. Ya. Jangan. Ya. Maka mereka wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Sangat berharap kebanyakan dari ahlul kitab. Kalau mereka bisa mengembalikan kalian menjadi kafir lagi. Karena hasad mereka yang ada pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah mereka tahu kebenaran. Saya kafir, kok enak aja mereka beriman. Begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan ibn na'azakumullah dan kedengkian Yahudi itu sampai hari ini berharap kalian muslimin jadi kafir. Mau masuk Yahudi silahkan, tidak masuk Yahudi silahkan, pokoknya kafir. Makanya kalau ada aliran kafir yang mengaku Islam, apakah Syiah Rafidah atau aliran-aliran lain, mereka akan dukung. Mereka akan dukung kalian, jangan kemudian berkata, ini mereka mungkin belum ngerti, sudah ngerti, mereka sudah tahu. Mungkin mereka tidak ada, benar-benar sengaja Kenapa kau syiah mudah masuknya sedangkan ahlu sunnah susah? Mengapa kau ahlu sunnah selalu dituduh? Tetapi syiah, Ahmadiyah, gak pernah dituduh apa-apa Gak dituduh bahaya, gak dituduh teroris, gak dituduh nanti begini, gak dituduh akan mengubah agama di Indonesia, akan menjadikan begini. Nah, ada tuduhan itu. Barakallahu fikum. Itu hanya pesanan dari Yahudi. Hati-hati dengan kelompok yang hak ini tadi ahlu sunnah, kaum muslimin yang masih berpegang dengan Quran dan sunnah, itu dianggap bahaya. Tetapi kalau sesat sekalian, itu tidak dianggap bahaya oleh mereka. Ikhwan ibn mereka punya yang mereka namakan HAM. Hak asasi manusia. Biarlah mereka meyakini seperti itu. Kok aneh? Kesini bilang HAM, kesini bilang lain. Barakallahu fikum. Itu bukan kebetulan. Memang dari dulunya Allah katakan hasadan min indi anfusihim. Mereka dengki yang ada pada diri-diri mereka. Ayat kedua, am yasudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka itu dengki, hasad pada manusia karena apa yang Allah berikan pada mereka dari keutamaan? Ini mereka-mereka yang beriman dari para sahabat mendapatkan keutamaan-keutamaan. Mereka malah dengki wa kharajal imam Ahmad wa Tirmidzi min hadis Zubair ibn al-Awwam عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دب ilaikum da'ul umami min qablikum telah merayap daba itu jalannya semut nggak kelihatan tapi bergerak pelan-pelan langkahnya nggak kelihatan itu namanya dab sehingga sering diterjemahkan dengan merayap merayap kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Telah merayap kepada kalian penyakit-penyakit umat-umat sebelum kalian. Al-hasad wal baghdha yaitu kedengkian dan kebencian. Wal baghdha hiyal haliqah. Al baghdha itu saling membenci adalah haliqah, pencukur yang uh, mencukur. Tetapi bukan halikata syar, bukan mencukur rambut. Halikata din akan mencukur agama, akan terkikis agama itu sedikit demi sedikit. Lah halikata syar, bukan pencukur rambut. Walladhi nafsi Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala unabbi'ukum. Maukah aku beritahu kalian? Bishai'in. Tentang sesuatu. Ida fa'altumuhu tahababtum. Kalau kalian lakukan, kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu? Yang kalian, kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Absus salama bainakum. Sebarkanlah salam di tengah kalian. Salam, senyum, sapa. Ya. Barakallahu fikum. Itu bukan motonya pembensin. Itu memang disyariatkan ketiga-tiganya. Kalau Assalamualaikum tapi mukanya cemberut. Ya. Malah curiga ada apa ini. Ya. Senyum. Menyapa seseorang dengan salam. Assalamualaikum. Tanyakan apa kabarnya. Ini barakallahu fikum kecil tapi besar. Pernah ada seseorang bercerita bahwa dia merasa ada sesuatu dengan si fulan. Si fulan juga merasa ada sesuatu dengan orang ini. Sehingga karena memang jarang ketemu, jarang ketemu. Padahal kebetulan sama sekali nggak ada apa-apa. Akhirnya saling curiga. Subhanallah ketika ketemu dia berkata, Assalamualaikum. Kefalah. Keduanya mengatakan dengan sama, mukanya ceria, akrab kembali tanpa ada apapun. Ya. Subhanallah hilang begitu saja setelah ketemu. Setelah anak ketemu, hilang semua itu. Pikiran-pikiran tadi. Mengapa? Lihat wajahnya, lihat ucapannya, lihat bagaimana sikapnya. Ternyata tidak ada apa-apa. Barakallahu fiikum. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.